Musuh-musuh dakwah ahlu sunnah berdusta tentang dakwah ahli sunnah. Dan mereka dituduh dengan tuduhan-tuduhan palsu. Untuk ejekan, olok-olokan. Dengan maksud dan tujuan untuk membuat umat lari dari dakwah sunnah. Dari apa yang telah kita baca, sampai tulis telah bawakan kepada kita contoh-contoh mulai dari para nabi dan rasul diejek dan diolok-olok. Yesus boleh juga tentang ejekan orang-orang musyrik kepada Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bawakan ayat disusul dengan beberapa hadis. Beliau lanjutkan lagi menyebutkan tentang beberapa imah, beberapa ulama Arab rabbani yang sama senasib dari sisi disakiti di dalam medan dakwah kepada sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan ada beberapa alinea terakhir dari judul bab ini sebelum kita masuk pada judul bab baru. Ada pembawaan beberapa bait syair dari para imam yang juga senasib ketika diukir. Nah, lari bersembunyi demi untuk menyelamatkan agama, hmm. demi untuk menyelamatkan manhaj dan akidahnya. Kita baca kata penulis Syekh Abu Bakar Abdul Razak An-Nahmi Al-Yamani hafizahullah taala wa hada 'allamatul Yamani Muhammad bin Ibrahim Al-Wazir masyhur dengan Ibn Al-Wazir haraba dia lari wa kana yatanaqqalu min jabalin ila jabalin wa min wadin ila wadin. Dia lari dan berpindah dari satu gunung ke gunung yang lainnya, dari satu lembah ke lembah yang lainnya. Berpindah tempat. Karena terkadang dikejar oleh musuh ya pindah lagi. Dan musuh yang dimaksud di sini adalah orang Syiah yang merajalela di Yaman khususnya Yaman Utara. Fakallah wa huwa yasifutil kalhana. Dia berkata dalam keadaan menerangkan, mensifati tentang keadaan perpindahan dia tersebut dari satu gunung ke gunung yang lainnya, dari satu lembah ke lembah yang lainnya, kita sebut syairnya. Fahinan bitaudin tam turus Fahinan bitaudin tam turus sahbu dunahu asyammu munifin bil ghamami muazzaru wahinan bibat niwadin ka annahu hasya qalamun tamsi bihi at-tayr tusaffaru Idal tari bihi nahwa killihi. Tawahhumuha min tuliha akharu Ujawiru fi arja'iha al-buma wal qata. Fajiratuha lil mar'i aula wa ajdaru. Hunalika yasfuli minal aishi wirduhu wa illa fawirdul aishi ramkun muqaddaru. Fa in yabisat sammal mara'i wa ajdabat ufur furudul ala wal ilmu wad dinu akhdaru. Naam. Indah sekali makna kandungan dari bait syair Wala aro ayan juwa karimun binafsihi walakin aron ajzuhu hina yunsaru. Fakat haj fakat hajarul mukhtaru qabli wa sah wa wa farra ila ardin najashi ja'faru. Kita perhatikan secara terjemahan bebas tanpa memperhatikan enam lirik dan sajaknya. Kata beliau sini bahwasanya terkadang aku berada di puncak gunung dihujani oleh enam air hujan yang turun. Terkadang juga aku berada di puncak, dinaungi dengan kabut, dengan awan tebal. Terkadang juga aku berada di Shibibatnin, eh, di lembah. Ini boleh gambarkan. Aku berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Berpindah tempat, ya belum menerangkan bahwasanya namun di situ aku mendapati ketenangan dari sisi aku bisa mulai menulis buku yang ingin aku menulis. Beliau katakan juga di sini bahwasanya aku bertetangga dengan ya artinya ketika dia lari menyendiri berarti dia mengasingkan diri tidak ada tetangga sekitar dia dari kalangan komunitas manusia yang dia bertetangga dengan album wal ya, burung hantu dan burung-burung kecil. Itu yang dia bertetangga dengan mereka. Dan kata beliau di sini bahwasanya itu adalah sebaik-baik tetangga. Artinya dia tidak mengganggu, tidak menyakiti. Malah terhibur terkadang suara-suara yang indah dari burung. Disitulah kata beliau aku mendapati kehidupan yang baik. Nah, di situ aku mendapati kehidupan yang baik. Wa ilah kehidupan sebelumnya adalah rumpun mukodaru, Eh, kehidupan yang tidak nyaman, selalu diusik dan diganggu. Meskipun kata beliau di sini, ya bisa samal marra'i wa dapat meskipun mungkin aku mendapati rerumputan, pepohonan, tumbuh-tumbuhan kering kerontang, hanya saja furudul ala wal ilmu wad dinu akhdaru. Aku mendapati ilmu Aku mendapati agama tetap subur menghijau. Dan tidak peduli artinya ketika rumput, tanaman, mungkin yang bisa digunakan untuk makan, mengering, kerontang, berbeda dari tempat tempat yang lainnya. Selama ilmu dan agama dia subur menghijau, itu yang dicari. Bukanlah suatu aib ketika enam seseorang itu selamat selama jiwanya mulia akan tetapi yang yang aib adalah ketika dia tidak bisa menolong diri dan agamanya eh, dia menyuarakan al-haq malah dilarang tidak bisa terhalangi itulah yang aib makanya dia pilih untuk pergi menyendiri jadi mengatakan di sini bahwasanya itu telah dilakukan oleh orang-orang terbaik sebelumku al-mukhtar yakni Nabi saw juga telah berhijrah sebelumku dan sahabat-sahabat beliau. Ya, semakna bahwasanya uzlah menyendiri, hijrah pergi meninggalkan suatu negeri menuju kepada negeri yang bisa menegakkan agamanya. Itu juga pernah dilakukan oleh Al-Mukhtar yakni Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat beliau sebelumku. Sebagaimana juga lari ke negeri Habasyah, negeri Najasyi yakni Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi dia bernikmat-nikmat jadi gambaran tentang bait ini adalah Imam Muhammad bin Ibrahim Al-Wazir berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Terkadang di puncak gunung, terkadang turun ke lembah. Nah, digambarkan keadaan tersebut mungkin dari sisi kehidupan miris. Dia bertetangga dengan burung burungan seperti burung hantu, burung-burung kecil. Kemudian keadaan di sekitaran dia rerumputan, kering, tanaman-tanaman tidak ada. Namun dia merasa nyaman, merasa aman. Dari sisi tidak ada yang mengganggu dia selama ilmu dan agamanya tetap subur menghijau. Sampai akhir bait yang telah kita terjemahkan tadi. Dan ini adalah barakallahu fikum jami'an cita-cita orang soleh. Nah, cita-cita orang soleh ingin hidup aman, nyaman, tentram, yang penting beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al Imam Muhammad bin al-Madini, guru dari Al-Imam Bukhari rahmatullahi alaih. Dia pernah ditanya. Dia pernah ditanya tentang sesuatu apa yang engkau paling cita-citakan namun belum terlaksana. Sesuatu apa sesuatu apa yang paling engkau inginkan namun belum tercapai. Dia memberikan jawaban bahwasanya baitun khali wasanadun ali. Yang diinginkan adalah rumah yang kosong dan sanat periwayatan yang tinggi. Nah, bukan harta benda yang dia inginkan. Intinya dia mau beribadah dalam rumah yang kosong tidak ada yang ganggu. Dia mau enam menuntut ilmu, dia mau membaca buku, mengkaji tentang hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu rumah tidak ada yang ganggu. Ibadah dengan tenang, menuntut ilmu dengan tenang itu adalah cita-cita orang-orang soleh. Sama halnya dilakukan oleh orang-orang soleh yang lainnya yang digambarkan oleh Al-Quranul Karim serta hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi ketika terjadi fitnah dalam hadis kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al ibadatu fil haraj kahijratin ilayya beribadah ketika terjadi haraj dalam sebagian tafsirnya adalah al qatl wal kita menjadi pembunuhan saling membunuh peperangan jadi fitnah kekacauan kerusuhan Kemudian orang beribadah di momentum seperti itu, ibaratnya seperti berhijrah ke tempatku, nah berhijrah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika terjadi musibah, ketika terjadi enam bencana pribadi ataupun secara global kepada kaum muslimin terjadi fitnah, kemudian malah dia pergi menyendiri beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah jalan yang ditempuh oleh orang-orang soleh. Maryam alaihissalam ibunda Nabi Ibrahim ketika dituding bahwasanya dia adalah hamil di luar nikah, apa yang dilakukan? Pergi menyendiri. Nah, menyendiri. Fa'aja ahl makhadu ila jud'in nakhlah. Nah, ayat selengkapnya tentang Maryam alaihissalam menyendiri. masih menerangkan tentang sebagian ulama yang juga boleh bawakan dalam bentuk ucapan mereka, bait syair, menggambarkan tentang keadaan mereka ketika menyendiri. Wahada Muhammad bin Ismail al-Amir. Arada ada sunnati qatlahu min ajli da'watihi ila sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Ismail al-Amir. Musuh-musuh sunnah berkehendak ingin membunuhnya. Hanya dengan maksud atau enam, karena dia berdakwah kepada sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan setiap orang yang masuk ke dalam lingkaran sunnah, dakwah sunnah, kepada kita di dalam Al-Quranul Karim. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من minal وكفى بربك هاديا ونصيرا Demikianlah kami jadikan kepada para nabi musuh dari kalangan orang-orang durjana. Wa kafa bi rabbika. Namun cukup bagi engkau rob engkau hadian wa nasir pemberi petunjuk serta penolong, pembela. Nabi dan Rasul dimusuhi oleh kaumnya, musuh-musuh dakwah. Demikian juga pengikut setia para nabi dan rasul yang menempuh jalan mereka juga akan dimusuhi pasti. Dan contoh-contoh yang sedang kita baca ini adalah sebagai buktinya. Hanya karena menyeru kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, musuh-musuhnya ingin membunuhnya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa idyam kurbi kaladina kafaru kafaru bituka au yaqtuluka au yukhrijuk wa kuruna wa kurullah wallahu khairul makirin Inilah ditempuh oleh musuh-musuh dakwah agama. Ketika mereka melakukan makar dengan tujuan untuk nah menyakiti engkau, membunuh engkau, atau paling minimnya mengusir engkau, menyakiti engkau, ini yang dilakukan. Namun wayam kuruna wayam kurullah mereka membuat makar Allah balik balas makar mereka. Wallahu khairul makirin dan Allah adalah sebaik-baik pemberi pembalasan. Falam yumakkinhumullahu hatta qala fitna. Falam yumakkinhumullah. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan mereka tamkin. Ya, mereka gagal untuk melakukan hal tersebut kepada para penyeru kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak berhasil, selalu gagal. Bahkan sampai hari ini, nah, sampai hari ini target utama rokam wahid dari kelompok Syiah Houthi Rafidah adalah Syekh Yahya. Maka mereka buat sayembara akan mendapatkan imbalan ini dan itu ketika berhasil membawa Yahya Al-Hajuri hidup atau mati. Sampai hari ini di Damas dikejar, beliau lari ke Mekah. Merasa aman, beliau pindah lagi ke Nama, dikejar lagi. Alhamdulillah Allah yang masih menjaga beliau. Hafizahullah. Allah taala. Kita lanjutkan. Hatta qala fi qasidatin tawilatin minha, sampai-sampai dia mengatakan dalam qasidah yang panjang milik dia dan ini potongannya, ini potongannya. Syukran li rabbi daiman. Abda'u wa hamdan. Ada titik-titik artinya ada naskah yang enam semacam pemutihan tidak bisa diidentifikasi kata apa yang hilang di situ. Syukran liman la astati'u li usyrihi hisran wa adda. Ja'al ida wa tajamma'u li adiyati bagyan wa hasada. Wa aradul wa aradul amral azima jahalatan minhum wa hikda. Safkat damil ma'sumi bil imani udwan wa amda fakafal ilahi syarrahum falahus sana'u ma ishtu yuhda Dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Syukurku kepada Rabbku selama-lamanya. Aku memulai pujian hanya kepadanya. Pujian teruntuk kepada zat yang aku tidak mampu. Eh meskipun cuma sekedar sepersepuluh dari pujian Artinya meskipun dia menyerahkan pujian seluruhnya, namun menurut dia belum cukup. Karena nikmat anugerah dan karunia yang Allah berikan kepada dia belum bisa menutupi nah bentuk syukurku. Permusuhan datang dan mereka pun bersatu padu untuk menyakitiku dalam bentuk permusuhan dan kedengkian. Mereka menginginkan kepadaku kecelakaan yang besar menyampaikan kepadaku perbuatan yang menurut mereka bisa mencelakaiku. Dan ini bersumber dari mereka kebodohan dan kedengkian. Mereka menumpaskan darah yang terjaga, ya terlindungi haram itu sebenarnya ditumpas. Terjaga dengan keimanan sebagai bentuk permusuhan dan kesengajaan. Namun cukuplah sesembahanku yang mencegah kejelekan mereka bagi dialah ya bagi al-ilah bagi Allah Subhanahu wa taala pujian eh, selama aku masih hidup dan diberi petunjuk wa qala wa huwa yasifu halahu dan masih pada bait syair lanjutan sang penulis mengatakan saya panjang namun ini potongan yang beliau inginkan menggambarkan kepada keadaan beliau yang juga lari dari enam musuh-musuh dakwah. Qaribun baina autani wa ahli wa fi watani wa inda abi wa ummi. Da'autu ila tariqati khairin hali. Fahal nadaitu fi adanihim summi. Ummi, summi. Fatarul kissi bi alsinatahum. Fakana sihamuhum syatmi wa dhanmi. Labistu minat tasabbur khairu dir'in. Walaqaitu sihama majinna majinna hilmi. Aku tetap terasa asing meskipun aku tinggal di halamanku di tengah-tengah keluargaku. Aku tinggal di kampung halamanku meskipun di sisi bapak dan ibuku tetap terasa asing. Dan ini merupakan konsekuensi dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada Islam Islam goriban wasayaudu goriban kama bada waktu badil goroba. Islam datang dalam keadaan asing dan akan kembali pula di akhir zaman dalam keadaan asing. Oleh karena itu beruntunglah bagi orang-orang yang asing. Imam Ibnu Rajab mentafsirkan tentang hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini bahwasanya Nabi terkadang asing meskipun dia tinggal di kampung halamannya sendiri. Dia tidak sedang safar, tidak sedang bepergian ke negeri orang lain. Dia berada di tempat tinggal dia kampung halamannya dia, di sisi keluarganya, bapak dan ibunya, namun dia terasa asing. Keadaanlah, keadaan dialah yang membuat dia asing. Ya, karena dia memeluk agama yang asing, agama Islam. Aku terasa asing, padahal kenapa? Aku hanya menyeru kepada jalan yang baik. Jalan yang membawa petunjuk. Nah, Tidaklah laku menyeru eh kepada kecuali kepada telinga yang tuli. Nanti yang aku seru berupa kebaikan jalan kepada petunjuk. Mereka punya telinga namun hakikatnya mereka tuli, tidak bisa mendengar. Yang mereka serahkan kepadaku hanya berupa celaan dan cacian. Mencelaku, mencaci makiku, Aku mengenakan pakaian kesabaran dan itu adalah sebaik-baik pakaian yang melindungi. Dir, ya, pakaian pelindung, terkhususnya di medan perang. Apa pakaian dia? Ini dikatakan pakaianku adalah kesabaran. Nah, jadi dia menggambarkan bahwasanya yang melengket pada diriku, aku tidak pernah lepas hal tersebut yang menutupi aurat, menutupi badanku, melindungiku. Kesabaran. Serta aku pun melindungi diriku dari anak panah. Nah, berupa majin, eh, perisai, tameng, lemah lembutku. Jadi ini yang dia tempuh untuk bisa selamat dari apa yang ditebar yang ingin disakiti oleh musuh-musuh dakwah berupa celaan dan cacian, pakaian kesabaran, perisai lemah lembut. Subhanallah. Gambaran tentang solusi untuk terhindar dari enam seperti ini momentum-momentum genting seperti ini dakwah di sunnah wal jamaah Lalu katakan lagi, fasyahidu min hada annahu ma jaa ahadun bimithli ma jaa bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam illa udhiya wa huriba. Intisari dari kisah yang beliau bawakan semuanya ini bahwasanya tidaklah seorang pun datang seperti apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dengannya, ya menempuh jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, meniti jejak beliau dalam berdakwah dan semisalnya. Melainkan orang tersebut akan disakiti serta diperangi. Disakiti pasti, diperangi pasti. Dan selalu siap. Nah, siapa yang masuk dalam lingkaran dakwah siap. Dan terkadang jangan jangan kaget. Terkadang musuh bukan dari orang jauh, bahkan dari keluarga sendiri. Dari keluarga, dari orang dekat, karib, kerabat. Kama qala Waraqah bin Naufal li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam ya'ti rajulun qattu bimithli ma ji'ta bihi illa udi. Sebagaimana Waraqah bin Naufal dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang pun yang datang seperti apa yang engkau datang dengannya, apa yang engkau bawa dengannya kecuali akan disakiti. Kecuali disakiti. Nah, dan ini apa yang diberitakan oleh Waraqah bin Naufal adalah pengalaman yang dia dapati serta ilmu yang mendasari dia untuk mengucapkan hal tersebut dia adalah seorang alim meskipun ketika itu adalah beragama nah nasoro ikut setia Nabi Isa namun apa yang dikatakan adalah tepat apa yang dikatakan adalah betul hadisnya riwayat Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu Sampai-sampai Nabi SAW ketika mendengar berita ini, Nabi percaya karena ketika itu Warqa bin Nawfal adalah seorang ahlul ilmi yang profesinya adalah mentranskrip Injil dari bahasa Ibrani ke dalam bahasa Arabi. Artinya dia punya pengetahuan tentang kenabian, tentang risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mendengar berita tersebut dia mengatakan, nah beliau mengatakan bahwasanya awamukhrijiyahum apakah mereka kelahiranku. Nah, kampung kedua orang tuaku. Dan itu terjadi. Ini di hari pertama Nabi SAW menerima hari-hari pertama beliau Nabi SAW menerima wahyu kemudian mengeluhkan hal tersebut kepada istri tercinta Khadijah radhiyallahu anha akhirnya Khadijah radhiyallahu anha membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada ahlul ilmi untuk konsultasi keadaan beliau apa yang beliau hadapi kepada seorang alim ulama Waraq bin Nawfal Berikutnya lagi kita selesaikan bab ini. Wa rahimallahu al-allamatu wa rahimallahu al al-Wazir haitsu yaqul. Semoga Allah merahmati. Seorang alim ulama namanya Ibnu al-Wazir dia berkata, La gorwa in udiya ahlat tuqa. In udiya Nah, majhul. La gorwa in udiya ahlut tuqa. Kullu imamin bil ada qad Ma as-siddiqu min ar rafidi wala naja min nasibi ali ya ayyuhar rami lahum fi duja min jahlihi inna duja yanjali bi anjumi fi ilmin a'lahumu ta'arudu syak ta'arudu syak bi amrin jali e gorwa e aiba aro bukanlah suatu aib e bukanlah suatu kesalahan besar ketika pelaku ketakwaan dia disakiti. Artinya ini perkara yang lumrah. Ketika orang-orang yang bertakwa disakiti, nggak usah minder. Memang seperti itu jalan jalan ceritanya. Memang seperti itu alurnya, skenarionya harus seperti itu. Kullu imamin bil ada qad Setiap pemimpin, eh, pemimpin dalam agama maksudnya di sini ya. Waj'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Setiap pemimpin terhadap enam disakiti. Mereka akan disakiti. Dan ini bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar Siddiq tidak selamat dari celaan kaum Rafidhah. Serta Ali bin Abi Thalib juga tidak selamat dari lisannya Nasibi. Rafidhah, Nam, kelompok yang akan datang di kitab kita membahas ilmu fidah bagian akhir dari pembahasan akidah maksudnya Rafidah di antara kesesatatannya adalah mereka membenci sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam paling utamanya Abu Bakar Siddiq mereka celak mereka hina mereka rendahkan Nasibi eh, mereka menancapkan permusuhan kepada Alu Bait paling pertama adalah Ali bin Abi wahai orang yang mencela ya, di dalam kegelapan mencela dengan maksud dari kegelapan di sini eh, mencela tanpa bukti, mencela omong kosong, mencela dengan kedustaan. Terangkan dengan yang setelahnya eh min jahlihi nadujajan jadi. Eh suatu saat akan terang benderang kegelapan yang kalian nah, celah tersebut. Terang dengan apa bi anjuni fi ilmin a'lamuhum a'lamuhum. Eh, terang benderang dengan bintang bintang bukan maksudnya bintang di langit maksudnya ada evi eh, ilmin a'lamuhum ya. ada orang alim yang menerangkan berdasarkan ilmu menerangkan tentang kalian sesat kalian salah kalian keliru <clears throat> berupa kontradiktif keraguan eh, dengan perkara yang jeli perkara yang jelas Nah, saya dari dari apa yang beliau sebutkan kepada kita di sini tentang kullu imamin bil ada bulia. Setiap orang yang ingin tampil menjadi pemimpin umat tentunya akan disakiti dan ini adalah perkara yang bukan aib. Jangan minder, ini adalah perkara yang harus dilalui, harus dilalui. Walakin nas'alullah ayyakfiya ahla sunnati syarrul asyrari wa kaidal hussad. Hanya saja kita minta kepada Allah untuk tetap menjaga ahlu sunnah dari kejelekan orang-orang yang jelek berupa tipu daya dan kedengkian. Nah, ini doa dari sang penulis sebagai harapan bahwasanya nah, meskipun terjadi dan ini pasti disakiti, diperangi, dimusuhi itu pasti sesuatu yang kita nah, tak mungkin untuk bisa menghindar padanya. Hanya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar tetap dimudahkan, agar tetap Allah menjaga naam kita dari kejelekan musuh-musuh dakwah. Masih terbaru waktu kita akan lanjutkan judul bab berikutnya Nah, sebelumnya kita sebelum kita akhiri bab ini dan pindah kepada judul bab berikutnya. Artinya barakallahu fikum jami'an bahwa ketika seseorang masuk dalam lingkaran dakwah sunnah dari awal menapak kaki dia dalam lingkaran dakwah sunnah hendaknya dia siap siaga bahwasanya pasti akan ada musuh. Pasti akan ada musuh. Namun jangan juga meminta-minta kapan datangnya musuh karena kita tidak pernah tahu bahwasanya musuh tersebut bisa jadi Nah, betul-betul akan mencelakai kita. Kata kata Nabi SAW, la la tatamannau liqa'al adu was'alullaha Jangan kalian membayangkan untuk bertemu dengan musuh. Namun mintalah kepada Allah Subhanahu wa keselamatan. Musuh jangan diminta, tapi kalau datang dihadapi. Bukan lari mundur, bukan juga bergaul. Nah, ketika datang musuh malah justru dan azul. Kemudian bergabung dengan musuh tersebut, tapi dihadapi. Kata Nabi SAW, Was'alullah al afiyah. Mintalah kepada Allah al afiyah, keselamatan. Datang musuh pasti, namun kita tidak pernah tahu kapan hal tersebut. Jangan diminta. Namun ketika datang, hadapi dengan cara selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Judul bab baru. Ahlu sunnati du'atu amnin wa amanin min minat tafjirati wat talgimat. Ini juga judul penting karena terkadang ahlu sunnah dijadikan sebagai kambing hitam. Ketika terjadi enam pengeboman, kerusuhan, ya istilahnya dengan gerombolan pengacau keamanan, <clears throat> selalu ahlu sunnah dijadikan kambing hitam, bahwa mereka lah yang dimaksud. Akhirnya simbol ini ahlu sunnah yang membuat kerusuhan. Judul bab ini menerangkan bahwasanya ahlu sunnah adalah penyeru kepada keamanan dan kenyamanan. Ahlu sunnah mengajak kepada keamanan. Mereka mengajak kepada kenyamanan. Serta mereka pun memberikan peringatan dari pengeboman, dari terorisme. Eh, kalau ada kejadian-kejadian peristiwa yang berkaitan dengan pengeboman, pengacauan keamanan. Nah, hal tersebut bukan ahlu sunnah pelakunya. Seandainya pun ada mengaku ahlu sunnah, dia ahlu sunnah palsu. Karena ahlu sunnah tidak demikian. Karena hakikatnya nanti akan kita pelajari lebih jauh, mendalam, bahwasanya ahlu sunnah justru mereka lah para penyeru kepada keamanan serta kenyamanan. Kalau ada ahlu sunnah yang mengajak kepada selain itu bukan ahlu sunnah. Seandainya pun dia diri ahlu sunnah, dia dusta. Nah, hanya sekedar pengakuan. Kata berikut, nah kata beliau berikutnya, da'watu ahli sunnati tuhadirun nasa minat tafjirati wat talbimat wal igtiyalat wa min za'zatil amni fi biladil muslimin. Dakwah sunnah memberikan peringatan kepada umat manusia dari pengeboman, pengacauan, penculikan. Itu semuanya jauh dari dakwah sunnah. Dakwah sunnah, sunnah tidak demikian. Jangan menisbahkan hal tersebut kepada ahlu sunnah. Malah justru ahlu sunnah lah yang memberikan peringatan kepada umat manusia tentang hal tersebut. Demikian juga dakwah sunnah memberikan peringatan kepada umat manusia tentang zat-zatil amni fi biladil muslimin untuk membuat nam kekacauan keamanan di negeri-negeri kaum muslimin. Mereka lah yang menegur mereka yang memberi peringatan bahwasanya jangan melakukan hal tersebut. Faqad waqafa ahlu sunnati walhamdulillah bisabati bisabatin amama haula'i alladziina yukhallawna bil amal. Sungguh dakwah ahlu sunnah telah kokoh berdiri. Walhamdulillah. Di hadapan eh, mereka-mereka eh, ini yang ingin menghilangkan keamanan, yang ingin meruntuhkan rasa aman. Yang kita cari adalah keamanan. Nah, yang kita cari adalah keamanan. Perhatikan ketika Nabi SAW Alaihi para sahabat ditindas, dianiaya, terkhususnya di, di periode dakwah Mekah. di mana kaum muslimin masih duafa. Apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi kaum muslimin ketika itu hijrah, hijrah meninggalkan kampung halaman, meninggalkan harta benda, ke negeri yang belum pernah mereka datangi sebelumnya kemana Habasyah paling pertama meskipun bertetangga sebenarnya dengan dengan orang kafir bertetangga dengan orang Nasoro hanya saja di situ lebih aman untuk tetap beribadah hijrah pindah tempat jadi yang dicari oleh para sahabat dan dicari oleh kaum muslimin sejati yang dicari oleh ahlu sunnah adalah keamanan kenyamanan nah itu mereka cari beribadah dengan tenang belajar menghaji agama dengan tenang tidak diganggu oleh siapapun itu yang mereka cari Kemudian tadi barakallahu fikum jami'an ketika enam terkadang sebagai orang dia ingin mencari suatu tempat yang aman. Yang maksud untuk bisa beribadah, menuntut ilmu, tapi terkadang satu hal yang dijadikan sebagai prioritas. Terkadang satu hal yang ditanya, pekerjaan apa kira-kira yang ada di situ? Apa yang bisa menghidupiku? Itu kalau kalau bisa jadikan itu sebagai nomor 20, nomor 25. Yang paling pertama adalah belajar aman. Yang paling pertama adalah ibadah aman jangan jangan, jangan tanya dulu apa pekerjaan yang bisa aku dapat di situ. Karena siapa yang hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala, nah dengan maksud dan tujuan untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tenang setelahnya keputusan Allah, ketetapan Allah tentang hajar bukan hajar. Nah, Saya Hajar, istri dari Ibrahim alaihissalam istri dari Ibrahim alaihissalam, Hajar. Ketika terjadi cekcok antara Hajar dengan uh, istri Ibrahim yang pertama, Saro sampai digigit telinganya, cemburu karena dia belum punya anak, padahal dia adalah istri pertama. Nah, Ibrahim hanya statusnya adalah budak yang boleh tasardin. nah melahirkan satu orang anak Ismail, akhirnya cemburu. Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada Nabi Allah Ibrahim bawa Hajar dengan anaknya. Pergi ke tempat yang jauh. Jangan tinggal satu tempat dengan istrimu Sarah. Akhirnya dia bawa ke tempat yang belum ada penghuninya sama sekali. Ke Mekah. Yang belum ada siapa-siapa di tempat tinggal tersebut. Nah, setelah ditempatkan di situ, wala rumah, wala pohon, wala air, tidak ada. Kemudian Ibrahim pergi sambil menangis. Sambil menangis. Hajar meninggalkan anaknya sedang menangis di bawah, kemudian menyusul Ibrahim yang hendak pulang kembali ke Palestina. Sarai mengatakan, wah Ibrahim, engkau tinggalkan kami di sini. Tidak ada apa-apa. Aku hanya seorang perempuan yang lemah dan anak kecil. Ibrahim tidak punya jawaban. Dia hanya mengucurkan air mata sambil terus pergi meninggalkan enam istri dan anaknya. Yang sebenarnya dia cinta. Kemudian ucapan terakhir yang diucapkan oleh Hajar. Apakah ini wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala? Terdiam sedang Ibrahim kemudian mengangguk kepala. Artinya iya. Kemudian dengan ketawakalan tersebut Hajar mengatakan bahwasanya kalau memang ini wahyu dari Allah Subhanahu wa taala Allah tidak akan menyanyiakan kita. Allah tidak akan menyanyiakan kita. Pergilah. Nah, karena ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan betul. Nah, berkat ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala akhirnya nah negeri Mekah yang ketika itu masih kering kerontang, tidak ada apa-apanya. Sekarang kita lihat sendiri merupakan negeri yang Allah Subhanahu wa taala sangat cintai lebih daripada negeri-negeri yang lain. Ini tanbih, terkadang terkadang hal ini yang ditanyakan lebih dulu Ingin pindah ke suatu tempat. Nah, belajarnya begini begitu. Kemudian perlu kerjaan apa yang ada di situ? Kira-kira apa yang bisa menghidupkan? Jadi kan itu kita katakan bahwasanya opsi yang ke-20 atau yang ke-25, opsi yang ke-30 kalau bisa. Paling pertama itu yang penting kita bisa belajar, yang bisa kita bisa beribadah dengan tenang. Nah, aman keluarga kita, terbebas dari fitnah dan seterusnya. Di antara poin-poin yang kita cari ketika kita hijrah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, insyaallah poin-poin yang berikutnya kita akan ambil pada lain waktu.